Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal alhamdulillah. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah Insyaallah pada hari ini kita lanjutkan kajian kita lagi Yaitu kajian Al-Aqidah At-Tahawiyah Beserta syarahnya Hari ini adalah hari Kamis tanggal 24 Hijjah tahun 1428 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 3 Januari 2008. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari terakhir dari tahun 1428 Hijriah. Ikhwan wa akhwati Allah rahimakumullah. Yang lalu kita telah membahas Poin yang pertama dari kitab Al-Aqidah al tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salama At-Tahawi rahimahullahu taala yang beliau wafat pada tahun 321 Hijriah bertepatan dengan tahun 933 Masehi. Poin yang pertama beliau menyatakan bahwa semua poin-poin ini adalah tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang akidah. Dan beliau memohon pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Innallaha wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Dan di buku yang antum miliki itu terbitan Atibian itu yang bagian belakang bahasa Arabnya, yang bagian depan bahasa Indonesia nya. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita masuk poin yang kedua dan poin-poin setelahnya. Poin yang kedua beliau mengatakan Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wala syai'a mithluhu. Berkata beliau penulis kitab ini Wala syai'a mitluhu Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya Tidak ada sesuatu yang serupa dengannya Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah Kata-kata beliau ini diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya di surat Ashura ayat 11 Yang kemarin sudah kita bahas sebagiannya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ikhlas ayat 4. lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang sebanding bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala satupun. Kemudian juga diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 22. Fala taj'alu lillahi andada. Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kamu menjadikan untuk Allah itu sekutu-sekutu yaitu yang menyerupainya yang seakan-akan dianggap sebagai saingannya. Karena Allah tidak ada yang serupa dengannya, Allah itu tidak ada saingannya. Kemudian juga diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat nomor 65. Hal ta'lamu lahu samiyya. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Allah itu tidak ada saminya, tidak ada yang serupa dengannya. Jadi maksud daripada poin yang nomor dua ini bahwa Allah itu tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang serupa dengannya. Dinafikan, dinafikan. Tujuan daripada poin yang nomor dua ini membantah kelompok-kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada atau tidak? Ada. Ada memang kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ada yang tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, tapi difitnah menyerupakan Allah dengan makhluk. Musyabih. Dianggap mereka sebagai musyabbihah, kaum yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Poin yang nomor dua ini termasuk aslun min usulit tauhid termasuk prinsip dasar di antara prinsip-prinsip dasar tauhid. Allah itu tidak ada satupun yang serupa dengannya. Allah itu tidak ada satupun yang sama dengannya Baik dalam zatnya Dalam sifatnya Dalam perbuatannya Dan dalam segala-galanya Ini prinsip yang penting Jadi Allah itu tidak ada yang sama dengannya satupun tidak ada yang serupa dengannya satu pun dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam segala perbuatannya. Tapi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ada sebagian yang memahami ayat ini dengan pemahaman yang malah keliru. Ayat ini laisa kamitslihi syai'un atau ucapan beliau wala syai'a mitluhu itu dijadikan oleh sebagian sebagai alasan untuk menafikan sifat-sifat Allah. Dia ingkari sifat-sifat Allah. Karena apa? Karena dia khawatir kalau menetapkan sifat-sifat Allah nanti menyerupakan Allah dengan makhluk. Nanti kalau kita bilang Allah punya sifat ini, punya sifat itu, nanti kita akan akhirnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Akhirnya mereka menafikan meniadakan sifat-sifat Allah atau mereka mentakwil. Ditakwil-takwil, oh maknanya gini, maknanya gitu. Contoh yang paling gampang, contoh yang paling gampang. Allah itu berada di mana? Di mana? Di atas. Nanti ada pembahasan panjang lebar masalah ini, secara contoh saja. Allah berada di atas. Dalil-dalil mengenai Allah di atas ini sudah sangat banyak, nggak bisa dipungkiri dalil dari Al-Quran lengkap banyak secara langsung atau secara tidak langsung dan puncaknya berada di surat surat Al-Muluk surat Tabarok ayat 16 dan 17 di dalam hadis lengkap banyak ucapan perbuatan persetujuan kemudian ijma para sahabat para salafus soleh kemudian juga dalil menurut akal bahkan juga menurut fitrah hati nurani Allah di atas semuanya. Mereka mengatakan kalau kita bilang Allah di atas, nanti kita akan menyerupakan Allah. Akhirnya oleh mereka diputar-putar, intinya Allah itu tidak di atas. Nanti bingung sendiri. Nanti kita bahas tentang mas. Nanti bingung sendiri nanti. Jadi mereka memahami surat Ashura ayat 11 atau akidah ini dengan pemahaman yang keliru. Padahal Allah itu punya sifat, punya nama tapi sifat dan nama Allah tidak sama dengan makhluknya. Bagaimana yang lalu sempat kita singgung lanjutannya kan laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu tidak ada satupun yang serupa dengannya, enggak ada yang sama dengan Allah. Tapi lanjutannya wa huwa samiu al-basir. Allah punya, Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Allah mempunyai pendengaran, penglihatan tapi tidak sama dengan makhluknya. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita lihat ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, akidah ahli sunnah wal jamaah ini selalu terkumpul di dalamnya antara itbat dan nafi. Itbat dan nafi. Antara penetapan dan penafian, peniadaan. Itu kalau kita baca di Quran selalu seperti itu. Contohnya ayat tadi itu, laisa kamitslihi syai'un. Ini itbat apa nafi? Nafi. Kemudian wa huwas samiul basir, isbat apa nafi? Isbat. La ilaha illallah. La ilaha itu apa? Nafi illallah isbat seperti itu. Jadi ini akidah ahli sunnah wal jamaah Kalau kita ingin akidah kita selamat Maka hendaklah kita benar-benar mensucikan Allah sesuci-sucinya Bahwa Allah itu tidak ada yang serupa dengannya Tidak ada yang sama dengannya satu pun Tapi Allah punya sifat, punya nama Yang kita dilarang menyelewengkannya Dan kita dilarang mengingkarinya Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya Menyamakan Allah dengan makhluknya Maka orang ini adalah kafir Tidak ada khilaf di kalangan umat Islam Bahwa kalau ada or orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk Baik dalam sifat atau dalam zat atau dalam perbuatan maka orang ini adalah kafir. Orang ini kafir. Kenapa? Karena dia mencacat Allah. Karena dia tanakus mengurang-urangi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak mensucikan Allah dengan sebenar-benar pensucian. Ada fitnah ya. Biasanya yang yang paling sering kena fitnah ini siapa? Yang paling sering kena fitnah siapa dalam masalah ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau banyak difitnah. Beliau dituduh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal kitab beliau di depan kita ini adalah kitab beliau. Mana? Tunjukkan satu saja dari ucapan beliau yang menyatakan Allah sama dengan makhluknya. Tidak ada. Justru beliau punya pemahaman yang sangat keras kepada orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena kalau kita mau jujur ajarannya ahli sunnah wal jamaah salafus soleh Mereka itu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana adanya Dari Quran, dari sunnah Sebagaimana hakikatnya Tanpa dirubah-rubah, tanpa diingkari, tanpa diserupakan dengan makhluknya dan yang lainnya Dan ternyata mereka yang menuduh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala kita tidak bela Ibnu Taimiyah ya, tapi kita menjelaskan permasalahan yang sebenarnya. Buat apa kita bela orang? Yang kita bela adalah kebenaran. Permasalahannya ini adalah dari buku yang ditulis oleh Ibnu Batuto. Ibnu Batuto itu petualang, dia suka keliling, keliling kemana-mana, ke seluruh penjuru dunia. Dan tiap-tiap beliau berada di suatu negeri, beliau selalu menuliskan. Rajin nulis Ibnu Battuta ini. Jadi di mana aja beliau tinggal ditulis yang yang terjadi apa, ketemu siapa ditulis semuanya. Lalu hasil dari petualangan keliling negeri-negeri itu dikumpulkan dalam satu kitab yang diberi judul Rihlatu Ibni Battuta. Petualangan Ibnu Battuta. Entah ada terjemahan atau tidak, wallahu alam. Di antaranya beliau cerita di dalam kitab itu bahwa ketika beliau masuk ke Damaskus disebutkan ya, hari ini, tanggal ini, lengkap semuanya tahun ini. Beliau di suatu masjid yang besar ketemu dengan seorang yang dikenal dengan nama Ibnu Taimiyah. Dia punya pengikut banyak, pengikutnya sangat fanatik. Tapi orang ini fi aklihi syai', di akalnya ada sesuatu. Istilahnya itu agak agak nyeleneh gitulah. Waktu itu Ibnu Taimiyah kata Ibnu Battuta, dia menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai dia itu menyerupakan Allah dengan dirinya. Dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia seperti saya turun dari mimbar ini. Kan Allah turun ke langit dunia ya tiap malam. Dia menyamakan Allah turun ke langit dunia seperti saya turun dari mimbar ini. Seperti itu. Dan subhanallah, hari, tanggal, tahun yang ditulis oleh Ibnu Batutoh itu diteliti ulang oleh para ahli sejarah. Ini termasuk keadilan Allah. Allah itu selalu menjadikan ada orang yang suka meneliti. Diteliti di antaranya Ibnu Khaldun Rahimahullah taala, beliau juga ahli sejarah. Ternyata hari, tanggal, tahun yang disebutkan oleh Ibnu Batutoh itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sedang berada di dalam penjara. Sedang berada di dalam penjara. Karena beliau pernah keluar masuk penjara, bahkan beliau meninggal dunia di dalam penjara, difitnah oleh ulama usuk kepada penguasa. Nah, berarti sekarang yang dimaksud oleh Ibnu Battuta itu siapa? Di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Ibnu Battuta itu bohong. Dia tidak melihat apa-apa Cuman dia membuat kebohongan supaya bukunya kelihatan aneh-aneh, asyik, orang tertarik dan bukunya diminati oleh masyarakat. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kemungkinan yang kedua bahwasanya Ibnu Battuta rahimahullahu taala melihat orang lain yang dikira oleh dia adalah Ibnu Taimiyah. Jadi orang lain bukan Ibnu Taimiyah dikira oleh dia adalah Ibnu Taimiyah. Jadi seperti itu. Jadi nggak benar. Ibnu Taimiyah itu sama sekali bukan orang yang menyerupakan Allah. Bahkan beliau di kitab-kitabnya paling keras menjelaskan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Makhluknya. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, hakikatnya orang ini tidak pernah menyembah Allah. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk sama sekali orang ini tidak pernah menyembah Allah. Yang dia sembah siapa? Yang dia sembah itu adalah gambaran-gambaran yang ada di hayalannya. Yang dia sembah itu adalah gambaran-gambaran yang ada di benaknya. Itu yang dia sembah. Berarti dia menyembah siapa? Berarti dia ini menyembah berhala. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk berarti orang ini menyembah berhala. Karena dia menciptakan Tuhan sendiri yang ada di benaknya, yang ada di hayalannya, kemudian dia sembah Tuhan itu. Penyembah berhala dia. Seperti misalnya ada orang, kadang ada tulisan ya Allah Muhammad. Iya. karena tulisan Allah Muhammad akhirnya orang itu kadang bayangkan Allah itu tulisan Allah itu itu Allah. Akhirnya dia ketika sholat, ketika zikir bayangkan ya itulah Allah. Orang kalau seperti ini, orang ini menyembah siapa? Menyembah berhala, menyembah Tuhan yang diciptakan oleh hayalannya sendiri, menyembah Tuhan yang diciptakan oleh bayangannya sendiri. Allah Maha Suci. Subhanallah. Jadi sama dengan orang Nasrani kafir. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau punya kitab yang sangat bagus, Al-Qasidah An-Nuniyah yang dikenal dengan asy syafiiyah Al-Kafiyah, yaitu syair-syair panjang lebar yang selalu diakhiri dengan huruf nun. Isinya itu hampir 6000 bait. Tebal. Segala macam permasalahan agama ada. Di antaranya beliau bicara tentang asma wa sifat dan Ibnul Qayyim ini adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seandainya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak punya murid kecuali Ibnul Qayyim saja, maka cukup berarti beliau telah sukses. Tapi ternyata murid beliau bukan hanya Ibnul Qayyim, muridnya sangat banyak dan ulama besar semuanya. Termasuk Ibnu Rajab murid beliau, termasuk Ad-Dahabi murid beliau, termasuk Ibnu Katsir murid beliau, banyak yang lainnya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan dalam qasidah Nuniyah, "Lasna nusyabbihu wasfahu bisifatina, innal musyabbiha 'abidul au'tani Kami tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat kami. Karena sesungguhnya orang yang menyerupakan Allah itu sama dengan penyembah berhala. Yang disembah adalah berhala. Kemudian beliau juga mengatakan dalam bagian yang lain dari kitab Qasidah Nuniyahnya, "Man syabbahallahal 'azima fi khalqihi an nasibu bi nasrani." Barang siapa yang menyerupakan Allah yang Maha Agung dengan makhluknya, maka orang ini mendapat nasib daripada kesyirikan orang-orang Nasrani. Dia sama dengan orang Nasrani. Nasrani menyerupakan siapa? Nasrani itu menyerupakan Al-Masih putra Maryam dengan Allah. Ada yang mengatakan Al-Masih Nabi Isa adalah Tuhan, ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Jadi mereka adalah penyembah berhala walaupun mereka mengatakan mereka tidak menyembah berhala. Ikhwan wa akhwat fillah Jadi orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya pada hakikatnya tidak pernah menyembah Allah yang dia sembah adalah berhala-berhala. Sebaliknya, kalau orang menafikan sifat-sifat Allah, Allah nggak punya, Allah nggak gini, Allah nggak gitu, Allah nggak gitu, Allah terus enggak enggak enggak enggak enggak. Yang disembah siapa? Orang ini juga tidak pernah menyembah Allah, karena dia menyembah sesuatu yang tidak pernah ada. Menyembah sesuatu yang tidak pernah ada. Jadi orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dia menyembah siapa? Menyembah berhala. Al-musyabbihul mumattilu ya'budu sonaman. Sebaliknya, wal muabtilu ya'budu adaman. Orang yang mengingkari sifat-sifat Allah maka dia ini menyembah sesuatu yang tidak pernah ada. Tidak ada yang disembah. Terus siapa yang benar? Wal muwahhidu ya'budu ilahan wahidan fardan somadan. Al muwahhid orang yang benar-benar mengesahkan Allah dengan sebenarnya, maka dialah menyembah Tuhan yang Maha Esa, al fardus somad yang dia adalah merupakan tempat bergantung segala sesuatu. Karena nanti kalau antum menerjuni masalah asma dan sifat, contoh masalah Allah di atas. Banyak di antara kaum muslimin, termasuk di Indonesia ini, ketika antum tanya di mana Allah? Jawabannya bagaimana? Di mana-mana. Lalu terus di mana? Di mana-mana. Lalu ya sebutkan di mana? Ya pokoknya Allah itu tidak di dalam alam. Tidak di luar alam tidak menyatu dengan alam dan juga tidak berpisah dengan alam. Yang disembah ya, siapa? Sudah gini aja Pak, jangan repot-repot. Coba Bapak terangkan kepada kami tentang sesuatu yang tidak ada. Bagaimana cara Bapak mengatakan sesuatu yang tidak pernah ada? Bagaimana cara Bapak mengatakan? Ya akan bilang sesuatu yang tidak pernah ada itu, ya berarti dia tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak menyatu dengan alam, tidak pisah dengan alam. Betul apa tidak? Itulah Anda tadi mengatakan tentang Allah. Berarti Anda tidak pernah menyembah Allah, Anda menyembah sesuatu yang tidak pernah ada. Menyembah Adam. Subhanallah. Ini bahaya masalah ini. Kayaknya sepele. Tapi kalau kita menerjuni, menekuninya ke dalamnya, waduh ini masalah besar. Pertentangan di kalangan salafus saleh antara ahli sunnah wal jamaah dengan ahli bid'ah ya, masalah ini. Oleh karena masalah inilah para ulama banyak nulis kitab. Mulai dari zaman sahabat tabi'un, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, semuanya nulis kitab masalah ini, asma dan sifat, masalah tauhid yang sebenarnya. Kalau ahli sunnah wajah jamaah itu tauhid adalah menetapkan untuk Allah sifat-sifat yang selayaknya bagi Allah. Kalau yang menimbang dari ahli sunnah, mereka itu justru menafikan atau mentakwil-takwil. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi masalah ini adalah masalah yang sangat penting karena itulah ahli sunnah wal jamaah selalu berada di tengah-tengah. Ahli sunnah tidak mengatakan Allah sama serupa dengan makhluknya. Ahli sunnah juga tidak mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ahli sunnah menetapkannya sesuai adanya dalam Quran, dalam sunnah. Di Quran ada diimani, di sunnah ada diimani. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala min ghairi tahrifin, tanpa ditahrif, dirubah-rubah. Wa min ghairi tahrifin wala taktil tanpa ditaktil, diingkari. Wa min ghairi takyifin tanpa direka-reka. Terus bagaimana? Bagaimana? Bagaimana? Oh, tidak mampu kita enggak usah bagaimana. Wala tamtil tanpa juga menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jelas tidak masalah ini? Jelas ya? Keterangan saya sulit diterima atau gampang? Atau bingung antum? Bingung atau enggak kira-kira? Enggak ya? Jelas ya? Kalau jelas alhamdulillah. Jadi ahli sunnah ini paling bagus adalah ahli sunnah wal jamaah. Terus terang ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kalau kita benar-benar menyerjuni ahli sunnah wal jamaah, salafus saleh, dari sumbernya langsung, maka kita akan puas sepuas-puasnya. Tidak ada satu pun poin daripada akidah ahli sunnah wal jamaah Melainkan di sana selalu ada dalil dari Quran, dari sunnah Dan daripada pengamalan salafus soleh puas, sepuas puasnya Tidak sama dengan akidah-akidah yang lain Biasanya akidah yang lain semakin kita masuk semakin kita ragu-ragu Semakin ragu, semakin bingung, semakin Loh ahli sunnah itu enak Siapapun bisa memahami dengan gampang, dengan mudah, tenang, tentram. Cuman biasanya kelompok-kelompok yang lainnya di luar ahli sunnah wal jamaah, biasanya senjata mereka itu siapa? Senjata mereka itu biasanya adalah manusia-manusia. Kalau ahli sunnah senjatanya kan dalil. Qala Allah, qala Rasulullah. Dasarnya ini, alasannya ini, kuat, mantap. Kalau yang di luar ahli sunnah senjatanya biasanya siapa yang bawa ajarannya. Ini yang bawa ajarannya orang suci. Ini yang bawa ajarannya orang besar. Loh enggak. Kebenaran itu ukurannya bukan siapa. Kebenaran ukurannya adalah apa. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. I'rifil haqqa ta'rif ahla. Kebenaran itu tidak dinilai dengan orang. Tapi kenalilah kebenaran. Nanti Anda akan tahu siapa yang benar. Jadi nggak ada istilahnya kalau yang bawa fulan berarti benar. Kalau yang bawa fulan berarti salah, nggak ada. Yang dibawa apa? Yang dibawa apa? Siapapun yang bawa kebenaran dia adalah benar sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah. Walaupun yang bawa kebenaran adalah setan sekalipun. Kalau sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah diterima, setannya ditendang, kebenarannya diterima. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqaka wa kadzub, dia benar tapi dia adalah pendusta tentang setan yang mengajarkan ayat kursi kepada sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya. Jadi ahli sunnah ini seperti firman Allah di surat An-Nahl ayat nomor 66. Allah menceritakan tentang susu. Keluarnya dari mana susu itu? Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini fartin wa labanan khalisan sa'ighal lisyaribin jadi dari binatang ternak itu maka terdapat pelajaran yang sangat besar mari kita pelajari binatang ternak seperti onta sapi kambing dan yang lainnya ada apa di sana di dalam perut onta dalam perut binatang ternak itu mimbaini faratin wadamin. Antara kotoran dan darah keluar susu yang murni. Yang menyehatkan, yang menyegarkan, yang enak diminumnya, memuaskan. Jadi ahli sunnah ibaratnya adalah susu ini. Di antara kotoran-kotoran keluar ahli sunnah wal jamaah yang murni. Ini adalah poin yang nomor dua Ikhwan wa akhawat rahimakumullah Kesimpulannya bahwa Allah itu mempunyai nama-nama dan sifat-sifat Tapi nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak sama dengan makhluknya Kemudian kita masuk poin yang nomor tiga <clears throat> Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan Wala syai'a yu'jizuhu Dan tidak ada sesuatu yang dapat melemahkannya ini masih masalah tauhid ya. Termasuk keyakinan ahli sunnah wal jamaah, keyakinan ahlul haq bahwa Allah itu tidak ada sesuatu yang melemahkannya. Ini menunjukkan betapa kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu benar-benar maha kuasa dan sangat sempurna dalam kemahakuasaannya. Sehingga tidak ada satupun yang sanggup melemahkan Allah. Akidah ini kalau kita yakini, kita akan hidup ini tenang, damai. Dan poin ini, poin yang nomor ketiga ini itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala banyak di Quran ya. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 22 dan surat-surat yang lain yaitu firman Allah Subhanahu wa taala allaha ala kulli syai'in qadir Sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu Kemudian juga diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Fatir ayat nomor 44 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا dan Allah itu tidak ada sesuatu pun yang sanggup melemahkannya. Tidak di langit-langit dan tidak pula di bumi. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi di langit semuanya, di bumi semuanya, dimanapun tidak ada sesuatu yang sanggup melemahkan Allah. Karena Allah adalah maha kuasa. Kemudian juga diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat nomor 21. Surat Yusuf ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah nanti perlu dikaji ya. Ayat nomor 21. Allah berfirman, "Wallahu ghalibun ala amrih, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan Allah itu ghalib, Allah itu selalu menang dalam semua urusannya. Allah itu selalu menang dalam segala perkaranya. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Ayat ini sangat erat kaitannya dengan kisah Nabi Yusuf. Allah itu akan punya rencana. Betul apa tidak? Allah ada takdir, ada qadha, ada qadar, ketentuan Allah, takdir Allah, ketetapan Allah. Yang Allah telah menuliskannya kapan takdir ini? takdir azali yang paling lama sebelum Allah menciptakan langit dan bumi kata Allahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alf sana Allah telah menuliskan takdir semua makhluk sebelum menciptakan langit-langit dan bumi 50 ribu tahun nanti kita banyak pembahasan masalah takdir ya ini sekedar nyinggung aja yang ditakdirkan Allah pasti terjadi. Kalau Allah mengendaki terjadi. Tidak ada yang sanggup menolaknya. Termasuk kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun, Allah telah menuliskan bahwa Yusuf akan jadi nabi. Betul kan? Tapi perjalanan menuju menjadi nabi perjalanannya panjang. Yusuf ketika masih kecil mimpi dulu 11 bintang, bulan, matahari sujud kepadanya, cerita kepada ayahnya Nabi Yakub. Lalu kemudian terjadilah yang terjadi. Saudara-saudaranya ada sifat iri, dengki. Nabi Yusuf diajak pergi, lalu dicelakakan, dibuang ke sumur, kemudian diambil oleh orang, dijual di pasar. Subhanallah yang beli adalah seorang yang berada di dalam istana, menteri, Kemudian subhanallah Yusuf difitnah sampai akhirnya masuk ke dalam penjara. Di penjara ketemu orang, cerita tentang mimpi. Kemudian satu yang satu keluar cerita kepada raja ketika raja mimpi. Di penjara ada Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Yusuf keluar lalu diangkat jadi menteri dan seterusnya sampai jadi nabi. Maka dari itu wallahu ghalibun ala amri. Allah itu menang urusannya. Yusuf adalah nabi. Mau nggak mau, setuju nggak setuju, Yusuf adalah nabi. Cuma perjalanannya panjang, panjang dulu. Sampai ada sebagian ahli tafsir mengatakan antara mimpi Nabi Yusuf ketika masih kecil dengan kenyataan dari mimpi itu ada yang mengatakan 40 tahun. Ada yang mengatakan 80 tahun antara mimpinya dan realisasi dari mimpi itu. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 80 perjalanan panjang. Jadi Allah itu kalau sudah berkehendak terjadi, tidak ada satu pun yang bisa melemahkannya. Kemudian juga akidah ini, poin yang nomor tiga ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Surah Yasin ayat nomor 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah kalau menginginkan sesuatu, menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah iya. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pembahasan materi tauhid asma dan sifat seperti ini, tiap-tiap ada penafian itu selalu mengandung kebalikannya. Jadi dalam pembahasan nama dan sifat Allah, kalau dikatakan Allah itu tidak ada satupun yang sanggup melemahkannya, maka berarti ada kebalikannya. Kebalikannya apa? Kebalikannya berarti Allah itu adalah maha sempurna dalam kekuasaannya. Jadi penafian-penafian dalam Quran, dalam sunnah tentang sifat-sifat Allah itu berarti mengandung kesempurnaan yang kebalikan dari itu. Jadi bukan sekedar penafian begitu saja. Contohnya ayat tadi di dalam surat eh, Fatir ayat 44 wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardh. Dan Allah itu tidak ada sesuatu pun yang sanggup melemahkannya. Apa kandungannya? Kandungannya adalah ini berarti kesempurnaan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah adalah maha sempurna. Kemudian contohnya lagi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat nomor 49. Allah berfirman di sana, "Wala yadlimu rabbuka ahada." Dan Tuhanmu tidak akan mendolimi siapapun. Ini isbat apa nafi ini? Isbat apa nafi? Isbat apa nafi? Semuanya. Ini adalah nafi. Allah tidak punya sifat dolim. Berarti kalau Allah tidak punya sifat dolim Berarti mengandung isbat kebalikannya Yang lebih sempurna Berarti ini adalah tentang kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contohnya lagi di dalam surat Saba ayat nomor 3. Surat Saba ayat nomor 3. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardh. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, sekecil darah sekecil semut, sekecil atom di langit dan di bumi. Ini isbat apa nafi? Isbat apa nafi? Nafi. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah sekecil apapun di langit dan tidak pula di bumi. Berarti mengandung kebalikannya yaitu kesempurnaan ilmu Allah. Ilmu Allah sangat sempurna, maha sempurna. Kemudian contohnya pula di dalam surat Al-Baqarah ayat kursi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Dan tidak berat bagi Allah menjaga langit dan bumi. Tidak berat bagi Allah menjaga langit dan bumi, memelihara langit dan bumi. Ini adalah itbat apa nafi? Ini adalah nafi. Berarti kebalikannya, ini menunjukkan kesempurnaan, kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa. Sehingga tidak berat bagi Allah memelihara langit dan bumi, ngatur bintang, ngatur bulan, ngatur matahari, ngatur bumi semuanya, planet-planet. Kemudian juga masih di ayat kursi pula, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Ini itbat apa nafi? Nafi, Allah tidak punya sifat ngantuk, Allah tidak punya sifat tidur. Berarti mengandung kebalikannya Sifat sempurna Yaitu kesempurnaan Kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala Kesempurnaan kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala Kehidupan Allah sangat sempurna Sehingga Allah itu Tidak ngantuk dan Allah tidak tidur Tidur dan ngantuk Itu sifat sempurna atau kurang? Iya, kurang karena kita masih butuh, butuh tidur, butuh ngantuk, ya kan? Allah nggak butuh semua itu. Allah Maha sempurna dalam kehidupannya, dalam kehidupannya. Demikianlah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi semua nafi peniadaan dalam Quran, dalam sunnah, maka itu adalah merupakan isbat kebalikannya daripada sifat-sifat kesempurnaan. Bukan sekedar nafi begitu saja, karena kalau nafi Allah tidak gini, tidak gini, tidak gini, tidak gini, ya ini tidak ada artinya. Tapi mengandung kebalikannya yang sempurna daripada hal itu. Jadi di Quran itu kita lihat ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kalau antum buka Quran ya, coba diperhatikan nanti kalau baca masalah-masalah asma dan sifat. Yang paling banyak di Quran itu itbat atau nafi. Ya Pak, kalau baca Quran antum perhatikan. Yang paling banyak di Quran itu penetapan nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah ataukah penafian dari Allah nama-nama dan sifat-sifat kekurangan. Yang banyak yang mana? Di Quran itu kita dapatkan yang paling banyak adalah penetapan. Bahkan itbat penetapan, penetapan dalam Quran, dalam Quran itu diperinci, diperinci. Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini. Penetapan ini banyak diperinci. Tapi kalau penafian sedikit secara global lagi, sudah sedikit global lagi. Contohnya ya, ini penting. Karena kalau antum terjun di bidang akidah, mempelajari akidah-akidah yang lain, nanti akan tampak yang ini. Contoh yang paling gampang silakan dibuka di surat Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 23 dan ayat-ayat setelahnya. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Atau ayat sebelumnya ya, 22. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wa shahada wal rahmanul rahim wallahu alladhi la ilaha illahu al malikul kudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusrikun wallahu al khalikul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna ini isbat apa nafi? Itu semuanya, penetapan-penetapan Allah itu begini, Allah begini, Allah Raja, Allah Maha Suci, Allah as Allah Al-Mu'min, Allah Al-Muhaimin, terus penetapan-penetapan penetapan terperinci. Tapi kalau penafian secara global saja. Secara global kalau penafian. Tapi anehnya kalau kita buka buku-buku akidah yang lain yang mereka tidak mengikuti tata cara salafus saleh, nggak mengikuti tata cara Al-Qur'an dan As-Sunnah, ternyata di buku-buku akidah itu kita dapatkan penetapan-penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah sangat sedikit global. Justru penafian-penafian dari Allah itu yang malah banyak dan terperinci. Ini yang pernah belajar akidah lain akan tahu masalah ini ya. Contohnya, biasanya di buku-buku akidah itu kalau mereka ingin mensucikan Allah ya, menurut mereka, persepsi mereka, mereka mengatakan Allah itu tidak berbentuk jasad. Allah itu tidak mempunyai anggota tubuh. Allah itu tidak punya warna. Allah itu tidak mempunyai bau. Allah itu enggak ada rasa. Allah itu enggak ada daging, Allah itu enggak ada tulang, Allah itu enggak ada darah, Allah itu nggak ada, Allah nggak ada, Allah nggak ada, Allah nggak ada, Allah nggak ada, Allah gak... terus seperti itu. Jadi penafian ini malah banyak dan diperinci. Lah terus mana isbatnya? Ketika isbat mereka cuman global saja. Anda melihat di buku-buku mereka kalau Anda terjun. Jadi justru aneh. Penetapan untuk Allah malah sedikit dan itu pun global. Penafian untuk Allah malah banyak dan itu terperinci. Ini benar-benar menyalahi Al-Quran was Di Quran dan sunnah itu yang banyak dan terperinci adalah penetapan-penetapan. Sementara penapian ini sedikit dan itu pun secara global saja. Jadi ini kalau orang itu banyak menafi-menafikan untuk Allah, ini enggak adab kepada Allah, tidak adab, enggak akhlak kepada Allah. Walaupun mungkin maksud mereka adalah mensucikan Allah. Contohnya, jelas enggak keterangan saya? Alhamdulillah kalau jelas ya. Contohnya ya, walillahil matalul a'la, Allah Maha Suci dan Allah Maha Tinggi. Ini sekedar contoh saja supaya kita mudah memahaminya. Ada seorang raja. Kita ini maunya hendak memuji-muji raja ini. Kemudian kita mengatakan, "Wahai raja, Anda bukanlah seorang tukang becak, Anda bukanlah seorang kuli bangunan, Anda bukanlah seorang tukang bekam, Anda bukan sopir, anda, Anda bukan, Anda bukan. Maunya adalah mensucikan. Ini mensucikan atau melecehkan ini? Ini muji atau mencela? Mencela. Bagaimana kalau mau muji? Kalau mau muji, memang betul raja ini bukan tukang becak. Dia bukan kuli, dia bukan tukang bekam, dia bukan sopir, betul semuanya. Tapi ini meremehkan, merendahkan. Yang benar adalah wahai raja, anda adalah seorang raja yang terhormat, raja yang mulia. Anda tidak sama dengan rakyat Anda. Anda lebih lebih terhormat dari rakyat Anda, lebih mulia, lebih pandai, lebih cerdas. Seperti itu penetapan-penetapan. Nah, ini kalau manusia aja seperti ini bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Walillahil Madalul a'la. Tentu Allah lebih pantas lagi, lebih patut lagi. Jadi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah manhajnya Alkitab was sunnah manhaj Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah itsbatun mufassal wa nafyun mujmal. Itsbatun mufassal wa nafyun mujmal. Penetapan untuk Allah secara terperinci dan penafian dari Allah secara global. Jadi jangan dibalik. Ya, ini adalah poin yang kedua. Karena mungkin waktunya terbatas, sebenarnya maksud saya ingin juga ditambah sekaligus poin poin yang ke yang ketiga, yang keempat. Tapi waktunya mungkin terbatas. Saya kira cukup di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, Fadl silakan. Kalau antum ada yang mau tanya, Fadl silakan. Kalau belum jelas ya, pertanyaannya tertulis saja. <coughs> Fadl, antum lihat. Kemudian juga sambil menunggu pertanyaan ada pengumuman karena di bagian belakang masjid itu insya Allah sudah dimulai pembangunannya. Jadi mungkin hari Kamis depan kita pindah kajiannya. Kita pindah dan kemarin kita sudah menetapkan kita pindahnya ke Masjid Raden Patah. Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya. Kita pindah ke sana jamnya tetap yaitu dimulai jam setengah enam persis sampai jam setengah tujuh. Jadi insya Allah pindah ya mulai Kamis depan di Masjid Raden Pata Universitas Brawijaya. Insya Allah. Fadol kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Itu untuk yang kemis saja. Adapun yang Senin, Selasa, Rabu, Ikhwan tetap seperti biasa kita di bagian depan ini. Ini ada beberapa pertanyaan yang sebagian di luar materi ya. Saya pilih yang sesuai dengan materi dulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz lalu bagaimana cara kita Agar bisa menyembah Allah dengan sebenar-benarnya Karena saya yakin eh, Terkadang dalam diri kita Membayangkan tentang Allah Ustadz ini benar-benar menakutkan Tolong jelaskan Ustadz. Jazakumullah khairan kathir Masya Allah khair Ini berarti antum tadi tidak perlu mengikuti kajian. Ya. Ini pertanyaannya bagus sekali dan ini juga sangat penting. Tadi dikatakan kalau orang menyerupakan Allah dengan makhluknya, bayang-bayangkan Allah, berarti orang ini tidak pernah menyembah Allah, dia menyembah berhala. Dia menyembah bayang-bayang, dia menciptakan Tuhan. Dia menciptakan Tuhan. Kemudian kalau orang dia menyembah sesuatu yang tidak pernah ada, ya, Tidak pernah ada Dia mengatakan Allah tidak gini, tidak gini, tidak semuanya Berarti dia sama dengan menyembah sesuatu yang tidak pernah ada Dia menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bagaimana supaya kita bisa menyembah Allah sebenarnya Jelas tadi Al-Muwahid Kita benar-benar memahami tentang Allah Sesuai dengan pemahaman Al-Quran Sesuai dengan pemahaman As-Sunnah Sesuai dengan Quran Sunnah pemahaman Salafus Soleh sesuai dengan Quran dan Sunnah pemahaman salafus soleh. Dalam masalah asma dan sifat nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, supaya kita tidak terjerumus menyerupakan Allah atau meniadakan sifat-sifat Allah, maka kita ini mengitbatkan, menetapkan semua nama dan sifat Allah yang ada dalam Quran dan dalam Sunnah. Kita tetapkan sebagaimana adanya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah min ghairi tahrif tanpa dirubah-rubah wala ta'til tanpa diingkari wa min ghairi takyif tanpa ditakyif direka-reka bagaimana sifatnya Allah ini bagaimana di atasnya Allah bagaimana bersemayamnya Allah seperti itu kemudian yang terakhir wala tamtil tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya Allah punya sifat sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah nggak sama dengan kita. Ya memang harus belajar, nggak bisa sekali pertemuan kita paham, nggak bisa harus belajar, belajar terus. Yang lalu kan telah dijelaskan bahwa ilmu agama jangan jangan neko-neko, harus belajar. Sampai-sampai para ulama mengatakan kita belajar itu minimal intensif satu hari 24 jam, satu minggu tujuh hari selama dua tahun. Itu baru kita dapat secuil daripada ilmu. Kalau empat tahun ya lebih mantap lagi. Jadi kalau hanya pertemuan sekali minta paham ya tidak bisa. Antum beli aja buku akidah yang cair. Diminum, sekali minum paham. Yang nggak ada instan. Ilmu instan itu nggak ada. Yang membuat musibah di dunia ilmu instan itu. Ilmunya nggak pepek. Kadang hadir, kadang nggak hadir, pengin pinter, nggak bisa. Jadi begitu. Jadi solusinya adalah belajar, belajar yang sabar duduk di majelis ilmu, sabar, insya Allah dapat ilmu. Akidah Tohawi ini, Tohawiyah ini saja, kalau antum ikuti, insya Allah dari pertama kemarin mulai mukadimah. Sudah berapa kali pertemuan kita? Berapa? Ini yang keempat. Iya, kalau antum ikuti dari yang kemarin sampai hatam nanti, insya Allah, insya Allah saya yakin antum akan punya aqidah yang mantap semantap mantapnya, tidak akan goyah oleh apapun. Biar awanan gelisah, daun-daun berguguran, antum akan tetap istiqomah. Ya itu belajar. Solusinya adalah belajar, sanggup duduk, sabar. Hujan pun tetap datang. Iya kehujanan, rela kehujanan, rela kepanasan. Ya itu. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz bagaimana menghadapi orang tua yang berobat ke dukun ketika dilarang atau dihalangi malah mengatakan Allah maha berkehendak, Allah maha tahu dan dukun itu mungkin saja merupakan jalan pertolongan Allah yang penting niatnya jazakallah khairan katsir ini mungkin ayahnya pernah mendengarkan lagu Pak Dukun ini. Karena kan gitu lagunya kan. Walaupun saya datang ke dukun, tapi tetap keyakinan saya paling besar kepada Allah. Ya itulah namanya syirik itu ya itu. Syirik itu ya itu. Abu Jahal, Abu Lahab dulu ya gitu. Abu Jahal, Abu Lahab itu meyakini Allah. Betul apa tidak? Yakin Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang ngatur segala-galanya, Allah pemilik, Allah berkuasa. Dia yakin, tapi dalam praktiknya dia menyekutukan Allah. Karena datang ke dukun itu bukan sebab yang dibolehkan, itu sebab yang dilarang. Kalau sebab yang dibolehkan tidak apa-apa, ke dokter boleh. Itu dibolehkan bahkan Rasulullah menyuruh tadawu ibadallah fa inna Allah lam yunzil da'an illa wa anzala syifaan wahai hamba Allah berobatlah kamu karena Allah tidaklah menurunkan penyakit melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Ini sebab yang boleh. Iya, pakai remason itu boleh, sebab yang boleh. Tapi kalau datang ke dukun itu sebab yang dilarang menyimpang dari syariat. Pakai jimat itu dilarang sebab yang menyimpang dari syariat. Jadi Anda bilang aja, "Pak, maaf Pak ya. Abu Jahal dulu juga gitu, Pak." Abu Lahab juga gitu. Itu juga percaya dengan Allah segala-galanya. Tapi dia dalam prakteknya menyekutukan Allah. Dia suka datang ke dukun, dia percaya ke tukang ramal, dia syirik, tidak ada artinya tauhidnya. Jadi itu syubhat. Antum kalau lihat Quran, apa katanya orang-orang musyrik itu? Ma na'buduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. <clears throat> Kami enggak nyembah berhala. Ini cuman perantara saja untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini sama saja. Itu perantara yang dilarang, perantara yang batil, bukan perantara yang hak. Ya, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana mencapai kekhusyukan sholat Tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya Karena biasanya kita cenderung lebih khusyuk Pada sesuatu yang berbentuk materi Afwan Wah ini bahaya kalau gini nih Bahaya karena memang ada sebagian dari kelompok-kelompok ya, kelompok-kelompok yang menyimpang itu mereka itu supaya lebih khusyuk, naudzubillah ya. Sampai-sampai mereka ketika beribadah itu di depan dia ditaruh foto gurunya. Ditaruh foto gurunya karena dia akan lebih khusyuk kalau ada foto itu. Dia merasa dilihat oleh gurunya. Sehingga dia merasa, "Ya ini menyembah berhala ini, bukan menyembah Allah." Ya kita rasakan kehadiran Allah tanpa kita bayang-bayangkan tentang Allah. Ya sekali lagi solusinya adalah ya belajar, ya belajar sabar, sabar. Insya Allah kita hatam kitab ini mungkin sekitar 2 atau 3 tahun. Sabar tidak antum duduk di sini 2 tahun. emang harus sabar belajar. Karena kalau kita cara pengapan penerangan seperti ini ya, mungkin bisa sampai satu atau dua tahun kita baru hatam kitab ini. Soalnya seminggu sekali. Tapi saya buat perluas supaya lebih jelas, supaya muantep, terutama dari dasar-dasar seperti ini. Jadi perlu kesabaran. Jadi nanti kalau liburan jangan pulang, di sini aja. Iya, pulang sebentar balik lagi. Itu kalau kepingin ilmunya mantap. <clears throat> Karena kalau orang sudah ilmunya mantap, dia tidak goyah oleh apapun, hidupnya akan tenang. Orang ngomong apa aja antum tetap nggak goyah. Tapi kalau ilmunya setengah-setengah, goyah terus. Ada orang bilang gini, goyang lagi. Orang bilang gitu, goyang kacau, nggak bahagia, nggak damai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya mau bertanya bagaimana caranya menasehati orang tua yang masih suka sesaji untuk orang tua yang sudah meninggal. Jazakumullah khairan katsir. Ya kalau memang mereka bisa didakwai dengan hikmah, dakwai dengan hikmah, dibacakan ayat-ayat Allah, sabda Rasulullah, mereka nerima alhamdulillah. Kalau tidak, ya mungkin juga perlu mau itu hasanah. Diberitahu kepada mereka, kamu kalau bertauhid fadilahnya ini. Kalau kamu syirik menyekutukan Allah ancamannya seperti ini. Ancamannya bahaya. Biasanya orang kalau dimotivasi, diiming-iming atau ditakut-takut biasanya akan akan sadar. Kalau tidak bisa juga, maka diajak mujadalah, dialog, diskusi. Apa faedahnya saji ini? Secara akal aja nggak masuk, nggak masuk akal. Jadi bicara pakai akal, dialog, diskusi. Kalau sudah kita tempuh berbagai macam cara, nggak nyambung juga, jangan putus asa. Ya berarti dia belum dapat hidayah taufik dari Allah. Dan tugas kita adalah mendakwai seterusnya, dakwah jalan terus. Soal dia nerima dakwah kita atau tidak nerima itu urusannya Allah. Yang penting kita dakwai terus, seterusnya. Sampai kapan dakwah itu batasnya? Enggak ada batas. Selama jiwa dikandung badan, selama kita hidup dakwah jalan terus. Dan kita mati baru tidak bisa dakwah lagi kita. Kemudian juga doa, di samping kita mendakwai doa kalau malam bangun. <clears throat> Karena penting ya, di samping kita mengajak orang dengan lisan kita dakwah, kita juga doa. Kalau malam doa, sujud doa, ya Allah, berilah hidayah ayahku, berilah hidayah kepada apa namanya? mad'u kepada kepada jamaah, kepada murid-murid dan seperti itu. Didoakan kalau malam, kalau sujud, kemudian didakwain, insyaallah. Yang penting adalah usaha maksimal kita. Seorang dai itu dikatakan sukses dalam dakwanya kalau dia sudah berusaha maksimal. Dia sukses. Soal dakwahnya diterima atau nggak diterima itu nggak ada hubungannya dengan kesuksesan. Usaha yang maksimal. ini ada beberapa pertanyaan tapi di luar materi ya. Banyak yang di luar materi. <clears throat> ya, ini mendesak ini. Mungkin yang terakhir saya jawab. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ustadz maaf pertanyaannya keluar dari materi tetapi sangat mendesak. Jika ada orang Kristen yang mengundang kita dalam suatu acara pernikahan, apakah kita boleh hadir atau tidak? Jazakumullah. Ya. Nah, pernikahannya seperti apa dulu? Kalau memang pernikahannya dalam arti akad nikah yang dipimpin oleh oleh pastor atau pendeta pihak gereja ini tidak boleh. Karena itu adalah upacara keagamaan mereka. Tapi kalau resepsi pernikahannya resepsi pernikahannya dan di sana tidak ada kemungkaran-kemungkaran, maka boleh menghadiri. Resepsi pernikahan yang tidak ada kemungkaran-kemungkaran ya, tidak ada ikhtilat, tidak ada pakaian-pakaian telanjang. Karena biasanya mereka ikhtilat, biasanya mereka pakaiannya telanjang. Nah, kalau gitu nggak boleh hadir karena kemungkarannya. Tapi kalau nggak ada kemungkarannya, nggak apa-apa hadir, silakan. Seperti itu <clears throat> persepsinya. Tapi kenyataannya ternyata di dalamnya buahnya kemungkaran. Tidak ada satupun non muslim mengadakan acara pernikahan yang tidak ada kemungkaran. Jadi jawabannya jangan menghadiri. Ya. Wallahu a'lam mungkin itu dulu. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna as-sidqa wal ikhlas fil qawli wal 'amal. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأنظر في الصدور اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في